الحمد لله الحمد لله مدب الأمور ومسر الأقدار الفائل لما يريد في محض المشيئة والاختيار الذي خلق العوالم ليراه ما لحاب صلى الله عليه وسلم من عظيم المقدار وزين بالأكوان وضاء بالأنجاد والأغوار وأظهر فضله على جميع خلقه في جميع ما مضى بالأعصار نحمده تعالى ونشكره على نعم الغزار ومن الذي لا يأتي عند انتصار ونستعين سبحانه وتعالى ونستغفره مما ارتكبناه من الأوزار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله الذي بنور أشرق الأنوار wa mahabbatuhu wa itba'u sunnati tatoharat min danasil asrar Allahumma salli wa sallim wa tarham ala sayyidina Muhammad wa ala al abhar wa sul kiral al akhyar salatan wa salaman ya taqabbal ya taqabbal lail wan nahar amma ba'd fa ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعلموا رحمكم الله لقد فضلكم لقد فضلكم الله أزل الأمم كما فضلكم لكم أن النبيين وانشق لكم اسمين من أسماء الحسنى والسلام المؤمن وسماكم مسلمين المؤمنين وستدعون يوم القيامة بالغر المحجلين قائمة المتقين إذا تمسكتم بالكتابين wa sunnati sil mursalin wa takhallaqtum bi akhlaqi man yamduhu rabbul alam biqouli wa innaka la ala khuluqin azim Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam kesempatan yang baik ini dan pada hari yang mulia ini juga di masjid yang suci ini kami ingin mengajak para hadis sekalian juga pada diri kami sendiri marilah kita dalam hidup ini senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memantapkan takwa itu dalam arti dan pemahamannya yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larang-larangannya juga takwa yang dapat menumbuhkan sifat sabar sabar dalam arti menerima segala perintah-perintah Allah pada kita sekalian dengan ridho, ikhlas, tabar dan berserah diri dengan niat mengharap Kerjaan Allah Subhanahu taala. Karena dalam hidup di dunia ini kita sering menjumpai bermacam-macam keadaan, suka duka, bahagia dan derita, puas dan kecewa silih berganti, sehat dan sakit, senyum dan air mata datang dan pergi. Semuanya itu menuntut kekuatan mental yang kokoh. Sebab tanpa kekuatan itu, kita akan diombang-ambingkan oleh tipu daya setan. Di samping kotak jiwa yang kuat, kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa menunjukkan kesabaran sebagai pertahanan rohani. Sebab kita yakin kesabaran itulah yang dapat melepaskan diri kita dari rasa asahan Kita bekerja untuk urusan dunia dan kita beramal untuk akhirat. Hendaknya kita laksanakan dan penuh kesabaran. Begitu pula dalam menerima ujian-ujian Allah, Sebab yang demikian itu telah dijanjikan oleh Allah dengan kebahagiaan kemenangan. Sebab firman Allah Quran, billahi minasyaitanir rajim." Ya yalladina amanu sabiru wasabiru warabitu attaqullah La'allak mentuflihun Sadaqallahul azim Ali Imran ayat 100. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga dan bertabah kepada Allah Coba kamu beruntung dan bahagia. Ma'asral muslimin rahmakumullah. 15 abad yang lalu telah lahir seorang pejuang reformasi sejati yang hingga kini setiap umat Islam menyebut-nyebut namanya dan setiap saat kita menyampaikan salat dan salam kepadanya dan setiap detik kita selalu mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Itulah tujuan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Dan alhamdulillah 15 hari yang lalu kita peringati hari kelahirannya. Rasulullah SAW dilahirkan dan dibesarkan dalam masyarakat yang berbeda dan keras di alam jahiliyah. Dikatakan jahiliyah oleh karena pada masa itu masyarakat hidup dalam kebodohan agama. Mereka hancur akidahnya, rusak akhlak serta bergaul hidupnya. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Di antara mereka saling seteru, perang saudara dan saling bunuh, perkosaan, pencurian, perampokan, perjudian, minuman keras dan kejahatan lainnya sering terjadi dan bahkan merajalela. Setelah Rasulullah SAW datang dengan bamba risalah, dengan agama yang suci dan hak yaitu Islam, maka tampillah beliau Rasulullah SAW untuk membangun masyarakat jahiliyah yang telah rusak itu Rasulullah melakukan reformasi total dalam segala bidang. Reformasi akidah, reformasi keamanan, reformasi ekonomi, terutama reformasi akhlak. Alhamdulillah, setelah melalui tantangan demi tantangan, hujatan demi hujatan, selama 23 tahun beliau melakukan dakwah dan perjuangan yang amat berat. Akhirnya, mana jahiliyah yang terkenal brutal berubah menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah menjadi eh, masyarakat yang penuh kasih sayang, menjadi masyarakat yang mengutamakan persatuan kesatuan, menjadi masyarakat yang dikabar Al-Qur'an khaira ummah. Sebagaimana firman Allah, "Kuntum khaira ummat ukhrat nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil billah." Ali Imran ayat 110. Yang artinya, kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang baik dan mencegah untuk yang mungkar dan beriman kepada Allah. Haza madhun adibun Ulangi lagi. Haza madhun adibun Wa tafdira min Allah ummatil Muhammadiyah. Ini adalah pujian yang agung dan penghormatan yang tinggi dari Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ya, ketahuilah sekalian, walaupun pujian itu ditujukan kepada suara Rasulullah yang berbadan mulia, berakhlak yang luhur dan terpuji, kita pun yang hidup pada zaman modern ini yang dikatakan sebagai akhir zaman juga berhak mendapat julukan khairu ummah. Kita pun pantas disebut sebagai umat kudu syuadal nas, menjadi umat Islam yang adil dan pilihan. Kalau kita berperilaku dan memiliki sifat-sifat yang miliki sifat-sifat Rasulullah SAW yang mulia itu. Aman temasaka bi'au sofihim wa akhlakihim fahum akhlaikana mamdukan mislahum wahadal madhu yadullu ala an aswabahum mardiya lillah fasyarabahum Allah bisyarafi nabihim tafsir sawi juz 1 halaman 172 siapa orang yang berpegang dan mencontoh sifat-sifat sahabat nabi dan akhlak sahabat nabi yang mulia itu maka dia berhak dipuji sebenarnya Allah taala memuji para sahabat yang mulia itu dan pujian ini menunjukkan dan membuktikan bahwa sahabat-sahabat Nabi perilaku sahabat Nabi telah mendapat ridho dari Allah Taala dan mereka dimulakan oleh Allah karena kemuliaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengerti dan memahami bahwa keberhasilan misi dakwah beliau Sallallahu Alaihi yang hanya dalam tempo 23 tahun berhasil memperkenalkan agama Islam ke seluruh dunia. Ini semua tidak lepas dari peran serta dan bantuan penuh para sahabat Rasulullah SAW. Bantuan tenaga, pikiran, harta benda, bahkan nyawa mereka dipertaruhkan demi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mereka membantu Rasulullah tanpa pamrih, ikhlas dan percaya penuh pada Muhammad. Apa-apa yang menjadi kebutuhan Nabi selalu penuhi tanpa pamrih. Apa-apa yang diperintahkan Nabi mereka laksanakan dengan ikhlas. Apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi mereka tiru dengan penuh kepercayaan. Itulah sebabnya Allah SWT muji bersama Nabi dengan pujian mulia. Allah SWT menjanjikan kepada mereka dengan janji mendapat keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Mana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nural ladzi unzila mahum ulaikal muflihun. Shadaqallahu lazim al-ayat al-araf ayat 157. Yang artinya, maka orang-orang yang beriman pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan kepada Nabi dan bela kepada Nabi dan mengikuti cahaya yang terang yang diberikan kepada Allah kepada Nabi yaitu Al-Qur'an. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dan bahagia. Lebih-lebih sekalian Khulafaur Rasyidin yang empat Bang Siddiq radhiyallahu an, Al Khattab radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka-mereka selalu siap membela Nabi, membantu Nabi berjuang bersama Nabi sampai Wahana Sallam wafat hingga mereka semua Dari itu Rasulullah sangat-sangat sakit hati dan sedih sekali manakala kalau sholat salat dicaci maki, dihujat dan dihusui serta dilaknat. Sampai Rasulullah bersabda, "Ikhfaduni fi ashabi." sumalladina yalunahum, sumalladina yalunahum. Thumma yafsul kizba hatta syadar rajul am istashhadu wa la wa ma yustahlafu. Ram bin Najah an Wahtab radhiyallahu an Ibnu Majah juz 2 halaman 791 Yang artinya jagalah kemuliaanku, jagalah jiwaku dan hatiku dalam urusan sahabat-sahabatku dan orang-orang yang setelah pesatku yaitu para tabi'in. Janganlah mereka dihujat dicaci maki, dilaknat. Karena mereka adalah orang orang yang dekat dengan aku dan sahabat-sahabatku. Nanti pada akhir zaman akan menajalelah kebohongan dan fitnah-fitnah yang timbul di mana-mana. Sehingga sering seorang berlari menjadi saksi bohong padahal dia tidak dibutuhkan sebagai saksi. Dan seorang berani sumpah palsu padahal dia tidak diminta sumpah. Sodakallahu azim. Saudara Rasulullah kirim, wa nahnu ala dzalik syakirin. Bila sekalian, Berbagi bagi sampaikan semoga kita selalu yang hadir di masjid yang suci ini selalu mendapat Ridho Allah. Tawi dan dari Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Semoga kita sekalian mendapat syafaat dari juga Muhammad SAW fi yaumil masyar. Serta meroleh barokah dari Rasulullah SAW. Amin. Ya mujibah sa'ilin. Inna salat kalam. Kalam Allah al-Malikil al-Alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul. Wabi qalihi atadil muhtadun. wari abaida qura'an wastami'u lahu wa sayyidul arham turhamun a'udzu billahi minasyaitonir rajim wassabiqunal awwalun minal muhajirin ansar alladziina tumisan qabla dan radu an ladal jannata min tahla hadzal waladil adzim barakallahu lakum aladzim wa nafa'anya wa rahmanir rahim Allahumma salli wa sallim ala Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kamamat Wa ashadu an la ilallah wahdahu la syarikalah Irghaman liman jawabar. وأشهد أن سيدنا محمد رسوله سيد الخلق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه ما اتسع بالنظر وأخذ بخبر أما بعد فيا مسلمين اتقوا الله تعالى فذلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة والجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بالمسيح wasan narusi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha sunnalan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana wa rasyidin alladziina qadaw bil haqqi jadilun. Sa'd Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa sahbihi ajma'in. Wa ni tabi'an dan sampai ila yaumiddin. اللهم الإسلام والمسلمين وألي كلمتك على يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل محض المسلمين اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم اهلك اليهود يا الله والنصارى والكفرة والمشركين اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل من في الأنفي تطأ أن الخلاء والوباء والربا والزنا والزرع وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا هذا خشوع الله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمات أحيا من البدر رحمة الحميد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار عباد الله إن الله مسان أيضا القربان يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله ذكر الله أكبر